Perbuatannya juga perbuatan dengan anggota badan dan perbuatan hati. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ke, dengan keimanan dan ketaatan-ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Terakhir kita bahas adalah dalil-dalil dari hadis tentang iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Yaitu hadis tentang syafaat. Ketika disebutkan di dalamnya yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dinarin min iman. Kata Nabi SAW akan keluar dari api neraka seseorang yang imannya seperti dinar dan ada pula yang setengah dinar. Setengah koin dinar. atau misqal syairah atau seperti biji gandum kecilnya. Atau bahkan lebih kecil lagi misqal darratin. Atau kata Nabi adna adna min misqal darrah. Bahkan lebih kecil lagi, lebih kecil lagi daripada darrah. Fayazidu hatta yasir amthal al Maka iman itu bertambah bertambah dengan izin Allah sampai seperti gunung. Wayanqus wayanqus hatta la yabqa adna adna min misqali gharrah sampai tidak tersisa kecuali lebih kecil lagi lebih kecil lagi dari biji zarrah. Hadis ini sudah sangat jelas menggambarkan bahwa keimanan bisa membesar, bertambah, bertambah, bertambah sampai seperti gunung dan bisa berkurang, berkurang bahkan sampai sebiji darah bahkan lebih kecil lagi. apa yang menyebabkan dia berkurang, berkurang, berkurang? Al-ma'af. Kemaksiatan, kemaksiatan. Karena ahlu sunnah berpendapat bahwa amalan soleh itu merupakan iman karena Ahlussunnah berpendapat bahwa perbuatan seseorang yang baik itu merupakan iman, karena ucapan yang baik juga merupakan iman, maka bisa dihitung. Kalau semakin banyak amal solehnya, berarti semakin banyak imannya. Semakin banyak tutur kata yang baiknya, semakin banyak imannya. Dan itu sungguh sangat mudah dipahami. Al-ma'asi sebaliknya. Berarti mengurangi amal solehnya. Maka berkuranglah imannya berkurang dan berkurang. Dan maksiat itulah allati yadkhuluna bisababiha an-nar. Kemaksiatan-kemaksiatan itulah yang menyebabkan dia terancam dengan neraka bahkan masuk neraka biiznillah. Lakin Allah yukhrijuhum. Tetapi Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Karena iman masih punya. Walaupun sebiji dakwah. Karena iman masih punya walaupun seuang dinar atau setengahnya atau lebih kecil lagi atau lebih kecil lagi. Maka yakhruj minan nari man kana fi qalbihi adna mithqali dzarrah. Kata Nabi sallallahu akan keluar dari api neraka orang-orang yang memiliki keimanan walaupun sebiji darah dari iman. Yu'adzibul zunah. Allah akan mengadab para pezina. Allah akan mengazab siapa yang dikehendaki oleh Allah dari orang-orang yang ahli zina. Wassurra dan para pencuri. Waqutta'u turuqi dan para perampok-perampok. Wal mufsidina fil ard dan para perusak-perusak di muka bumi. Tetapi la yahkumuna 'alal 'usah bil quludi finna. Tetapi mereka para ulama tidak menganggap mereka kekal dalam neraka. Dia azab. Kalau Allah kehendaki. Dimaafkan kalau Allah kehendaki. Tetapi kalaupun dia azab, mereka tidak kekal karena masih punya iman, selama masih punya iman. Dan ini ahli sunnah. Bikhilafil khawarij. Berbeda dengan kaum khawarij. Fa innahum yukaffiruna bidzunub karena mereka mengkafir-kafirkan manusia hanya dengan dosa-dosa, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Siapa yang berzina kafir, siapa yang mencuri kafir, siapa yang merampok kafir, siapa yang merusak di muka bumi maka dia kafir. Dan mereka meyakini orang-orang ini akan diazab dalam neraka khalidina fiha abada, akan kekal selamanya. Ini keyakinan Khawarij. Karena mereka tidak menganggap iman itu bisa berkurang. Iman itu hanya bisa ada atau hilang. Dia punya iman. Tapi ketika bermaksiat, hilang imannya. Ini khawarij. Mereka menganggap kafir murtakibil kabirah. Orang yang melakukan dosa-dosa besar. Anahu yadkhulun nar wa yakhlun biha abadal abadi. Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat maksiat akan masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya wala tuqbal fihim syafa'atu syafi'in dan tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya seluruh pemberi syafaat menurut mereka bainama sunnah padahal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ucapan Rasulullah Sallam al mutawatirah yang mutawatir riwayat tadullu ala anna hunaka syafa'at bahwasanya syafaat itu ada dan bisa seseorang masuk neraka kemudian keluar lagi dengan syafaat. Siapa yang tidak percaya dengan ucapan Nabi SAW berarti dia tidak beriman kepada Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi memberitakan tentang masalah syafaat untuk orang-orang yang bermaksiat. Siapa yang akan mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW adalah mudnibina min ummati orang-orang pendosa dari umatku. Wa fi ghairil atau mereka-mereka yang bukan ahli maksiat tetapi diangkat, ditinggikan dari satu derajat derajat yang berikutnya juga dengan syafaat. Sesuai dengan macam-macam syafaat. Rasul syafa'atun. Rasulullah SAW memiliki sekian bentuk syafaat. Syafaat yang menyelamatkan manusia dari mahsyar untuk cepat-cepat diselesaikan. Dan itu adalah syafaatul kubra. Syafaat yang terbesar. Karena cakupannya pun menyeluruh. Pada seluruh manusia. Dari seluruh yang ada di mahsyar. Mereka semuanya membutuhkan. Memerlukan penyelesaian Datang kepada Adam. Adam menyatakan diriku, diriku. Aku dilarang memakan buah khuldi tetapi aku melanggarnya. Nanti, nanti. Diriku, diriku. Datang kepada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan diriku, diriku. Aku dalam keadaan pernah berdosa dengan salah sekadabat. Yang sudah dibahas kemarin. Pertemuan yang pertama. Beliau karena takutnya. Apa yang beliau sebutkan sebagai tauriah Khawatir dianggap dusta oleh Allah Ta'ala. Ketakutan. Nanti, nanti, Diriku, diriku. Datang kepada Yunus alaihi salam. Juga sama. Aku disuruh untuk berdakwah tapi aku melarikan diri. Diriku, diriku. Ila akhirih. Sampai berakhir kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka meminta kepada Nabi. Maka Nabi SAW menjawab. Ana laha. Ana laha. Akulah orangnya kata Nabi. Dan itu barakallahu fikum adalah perkara yang sangat-sangat wajar, bukan kesombongan. Nabi menyatakan ketika bersama para sahabatnya, "Ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah wala fakhr." Aku ini sayyidnya seluruh anak Adam nanti di yaumul qiyamah dan itu bukan kesombongan. Kenyataan. Aku menjadi sayyidnya seluruh anak Adam. Maka waktu itu Rasulullah SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau memuji dengan pujian-pujian yang belum pernah dipujikan di dunia. Bukan berarti Rasulullah SAW menyembunyikan ilmu tidak sama sekali. Tetapi baru saat itu diilhamkan kepadanya, diwahyukan kepadanya, maka Nabi mengucapkan pujian itu. Maka sampai Allah katakan, Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Irfa' ra'sak, wasal tu'ta, wasfa' tushaffa' angkatlah kepala. Mintalah akan diberi. Berikan syafaat akan aku berikan syafaat. Maka beliau menyatakan ummati ummati umatku umatku. Maka Allah berikan syafaatul ulama syafaat yang terbesar. Ini syafaat yang terbesar untuk segera diselesaikan seluruh ya, orang-orang yang ada di mahsyar urusan-urusan mereka. Baru kemudian ada jenis yang lainnya yaitu diselamatkannya yang sudah masuk neraka untuk masuk ke dalam surga yang masih punya iman dan yang sudah masuk jannah ditingkatkan derajatnya juga dengan syafaat. Barakallahu fikum itu dibahas dalam babnya sedangkan bab yang sedang kita bahas adalah tentang masalah iman yazidu wa yanqus Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang sangat-sangat kecilnya, ada yang sangat besarnya. Qala wa fi inqadin nas al mawqif. Yang pertama tadi disebut inqadun nas menyelamatkan manusia dari mauqif daripada mahsyar. Yatunan nas ila Adam manusia berdatangan kepada Adam salatu wassalam yatlubuna minhu syafa'ah meminta pembelaan fayatazir Adam minta udur, nafsi nafsi. Yastahi min rabbih, malu kepada Rabbnya. Lianahu akta bi akli syajar karena beliau melanggar makan buah khud. Dan berkata, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu." Allah hari ini telah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah pernah murka seperti itu sebelumnya dan gak akan pernah murka setelahnya. Berarti puncak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhilu Nuh. Kata Adam, pergilah kepada Nuh. Mereka mendatangi Nuh, awal rasul yang diutus kepada penduduk bumi. Juga ya minta izin. Nuh alaihi salam yastahi min rabbih malu kepada Rabbnya an yashfa'a li annahu yara nafsahu akhta'a fi da'watihi ala qaumihi Nabi Nuh juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya salah ketika dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk hancurkan mereka semuanya, binasakan mereka semuanya. La tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Doanya Nabi Nuh alaihi salam. Malu. Jangan-jangan ucapanku seperti itu salah. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ilhamu ila bulan. Ini udurnya beliau. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu yang dianggap kesalahan. Jadi merasa dirinya sebagai kesalahan. Yastahi min Allah tabaraka wa ta'ala. Malu beliau satu kesalahan. فلنستحي من الله حق الحياة في كل شيء من أمور حياتنا semestinya kita lebih malu pada Allah SWT. Bukan satu kesalahan kita. Bukan tiga kali tauriah. Tapi kedustaan yang sekian banyak kita lakukan. Harusnya kita lebih malu. Tapi lihat para anbiya. Malu kepada Allah hanya karena satu yang dia anggap dikira itu kesalahan. yang mengira bahwa itu adalah sebuah kedustaan. tak, gelisah, malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, nafsi. Maka Nuh berkata, "Inna Allah qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Idhabu ila ghairi." Pergilah kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim juga menyatakan dengan kalimat yang seperti itu. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kata Syekh Rabi bahwa beliau merasa kadab telah berdusta telah kadabat. Wahia tawriyatun laisa kadibat. Kata Syekh Rabi dalam kitab kita ini disebutkan dan itu tauriyah bukan dusta. di jawaban dari pertanyaan kemarin. Ternyata dalam kitab kita ada jawaban. Walhamdulillah rabbil alamin. Wahia tauriyah dan itu tauriyah. Tauriah itu bukan dusta, tapi mengesankan dengan kesan yang salah. Kita maksudnya lain. Bahkan Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seseorang, Mimman an, dari mana kau? Beliau menjawab, minal ma. Maka selamat Rasulullah SAW. Karena ada suku yang namanya ma. Kalau saja bilang dari Quraisy akan dibunuh. Tapi Nabi menyatakan, Ana minal ma, aku dari air. Dan itu tidak dusta. Memang khulqal insan min ma'in mahin. Manusia diciptakan dari air yang hina. Mimman an ana minal ma. Kata Nabi. Selamat. Ya. Bahkan ketika datang seseorang bertanya, kamu lihat si fulan. Ya. Ketika ada sepulan yang minta perlindungan. Ya. ya. Nabi pindah tempat. Ketika ada yang datang, kamu lihat bulan. Sejak aku berdiri sini, aku tidak lihat. Karena tadi ketika lihat, di sana berdirinya. Ini barakallahu fikum yang namanya tauriyah. Tetapi karena salehnya para anbiya. Karena bersihnya hati mereka, sucinya jiwa mereka. Hanya karena tauriyah merasa takut, khawatir. Jangan-jangan itu dianggap dusta oleh Allah swt. ketika menyatakan isinya itu adalah saudariku. Memang saudaranya dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman dengan orang beriman bersaudara. Khonibrina azakumullah tetapi karena beliau malu kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia anggap itu sebagai kesalahan sehingga menyatakan nafsi nafsi, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa lam yaghdab ba'dahu." Allah telah marah dengan kemarahan yang enggak pernah marah seperti itu sebelumnya dan enggak akan marah seperti itu setelahnya. Nafsi nafsi, diriku diriku. Idhabu ila Musa. Pergilah kepada Musa alaihi salam. alaihissalam. Musa alaihi salam juga minta uzur. Aku malu pada Allah SWT. Qad qataltu qibtiyan. Musa merasa pernah membunuh seseorang. Pada itu dalam keadaan masih belum mengerti dalam keadaan masih belum diutus sebagai nabi. Tetapi karena beliau jiwanya suci, bersih, merasa itu adalah satu kesalahan yang menyebabkan dia takut pada Allah Ta'ala. Qad qatala zaliman kafiran. Padahal yang dibunuh adalah seorang qibti yang sombong, yang kafir, yang jahat. Wa hadha min sayyi'atihi fid dunya dan beliau Nabi Musa alaihi salam merasa kalau itu kesalahan besar. Yang dia berharap Allah memaafkannya. <laughs> Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah memaafkannya sejak beliau masih di dunia alaihi salam. Setelah taubatnya, Allah sudah berikan kepadanya maghfiratan lahum Warafahu darajaatihim dan sudah diangkat derajat mereka para anbiya, sudah dijamin dengan ampunan itu para anbiya. Dan dipilih oleh Allah mereka sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tapi bersama dengan itu mereka masih malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan-kesalahan mereka. Kita, siapa yang jamin kesalahan kita akan diampuni? Dan berapa kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Berapa dosa. Tetapi tidak ada rasa malu. Tenang-tenang saja merasa paling bersih, merasa paling suci, merasa paling hebat. Rasulullah SAW. Para anbiya yakjaluna min Allahi min tilkal aqta. Para anbiya tadi merasa malu kepada Allah dari kesalahan-kesalahan tersebut atau yang mereka anggap sebagai kesalahan. Maka Musa berkata dengan kalimat yang sama. Nafsi, nafsi. Inna Rabbi qad ghadibal yawma ghadban. Lam yaghdab qablahu mislahu. Wa lan ba'dahu mislahu. Nafsi, nafsi. Idhabu ila ghairi. Idhabu ila Isa. Pergilah kepada Isa. Wayatuna Isa. Datang kepada Isa alaihi salam. Juga Isa minta uzur. Diriku, diriku. Nafsi, nafsi. Allah telah murka hari ini dengan kemurkaan yang gak pernah murka seperti itu sebelumnya. Dan gak akan pernah murka seperti itu setelahnya. Fayuhiluhum ila Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkata, pergilah kepada Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika sampai kepada Nabi, Nabi menyatakan, Ana laha. Wa yadhab wa yakhirru sajidah. Maka Nabi pergi dan tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala wa yashfa' fi inqadhin nasi min Al mauqif meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pembelaan kepada mereka para manusia-manusia di mauqif al mauqifur rahib posisi mereka dalam keadaan sangat berat sangat susah keringat mereka ada yang sampai di mata kaki mereka ada yang sampai ke lutut mereka, ada yang sampai ke pundak mereka, bahkan ada yang aljamahum. Lijama. Seperti lija, lija itu tali yang untuk mengekang kuda atau hewan-hewan kuda. Di sini. Sehingga dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Alladhi tadnu fihi syams. Yang matahari mendekat Fatazharuhum hatta yadriqul kathir minhum fil arak Hingga mereka tenggelam dalam keringat mereka. Ada yang sampai kaki mereka, ada yang sampai lutut mereka, ada yang sampai pundak-pundak mereka, sampai ke dada mereka, sampai ada yang yuljibuhul arak iljaman. Ada yang sampai benar-benar terganggu mereka karena lijah di lidah di mulutnya. في fi لا يعلمها إلا illallah. Maka manusia pada hari itu dalam kengerian, kedahsyatan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dan gak bisa dibayangkan sama sekali sedikit pun. Kita membayangkan betapa ngerinya posisi saat itu, kisah saat itu, maka kita katakan lebih ngeri dari apa yang kau bayangkan. Lebih dahsyat dari apa yang kita bayangkan. Qala kafiruhum wa mu'minuhum. Siapa yang merasa ngeri? Semuanya. Mu'minuhum wa kafiruhum. Kalau para anbiya seperti itu takutnya, nafsi nafsi, diriku diriku. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yadhab mithlahu qablahu qat. Ini kata mereka para anbiya, ketakutan seperti itu. Bagaimana dengan yang di bawahnya? Lebih takut lagi. Bagaimana dengan yang kafir? Lebih mengerikan lagi mereka menyatakan warji'na na'mal salihan inna mu'minun ya Allah kembalikan kami ke dunia kami akan beramal saleh kami akan beriman kami akan beribadah warji'na kembalikan kami kembalikan kami dan gak akan mungkin bisa dikembalikan lagi ke dunia ada yang dikecualikan illa sab'atun Allah fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu kecuali tujuh golongan dinaungi oleh Allah dari matahari tersebut sab'atun Allah yauma la dhilla illa dhilluh tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang enggak ada naungan apapun kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala والناس في هذا الأمر الشديد والأمر الرهيب وهم في ظل عرش الله بأعمالهم الصالحة maka manusia di dalam posisi yang sedang dahsyat atau di dalam waktu yang sangat mengerikan dinaungi oleh Allah Taala. Masya Allah. Dikatakan sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil. imam yang adil, penguasa yang adil. Syabun nasa'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid dan hatinya yang bil masjid sampai kembali ke masjid. Dan seorang yang da'athum ra'atun data mansibin wa janah. Seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kekayaan dan kecantikan. Tetapi dia mengatakan aku takut pada Allah Taala. Juga termasuk. Dan dua orang yang tahabba, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk yang udzilluhum Allah yauma dhillala illa dhilluh. Asyahid. Pembahasan kita sesungguhnya adalah apa yang disebut ke dalam hadis syafaat tadi tentang misqala darrah, mislu dinar atau nisfa dinar atau adna adna misqala darrah itu syahid Yang berkait dengan pembahasan kita adalah tentang iman yang kus, wayan yang kus, wa kus. Bahwa iman bisa berkurang, bisa berkurang, bisa berkurang. Ketika ada yang seorang yang bertanya kepada bapaknya, seorang ulama, atau bukan bapaknya kepada saudaranya, kakaknya. Aku baca dalam Al-Quran tentang masalah bertambahnya iman. Tapi nggak ada berkurangnya iman. Nggak ada kata berkuranglah iman. Apa iman bisa berkurang? Kalau bertambah aku terima. Karena sekian ayat menyatakan berkurang, berkurang, berkurang. Tapi kalau eh, kalau bertambah, bertambah, bertambah. Kayak yang berkurang, aku nggak dapat. Dijawab oleh saudaranya, uskut ya Tobi. Dia engkau anak kecil. Al-iman yang yankut, yang yankut, hatta layak yabqa minhu Iman bisa berkurang, berkurang, berkurang, bahkan sampai tidak tersisa. Artinya kasih. Berkurang sampai habis, sampai tidak tersisa iman sedikit pun. Haulai naqusul iman fatarikus fatarikus kala yu'aqab 'uqubatan syedidah wa yukaffiruhu katsir min ulama maka mereka berkurang berkurang sampai meninggalkan perintah-perintah Allah meninggalkan kewajiban-kewajiban sampai meninggalkan perkara yang paling penting yaitu salat terakhir terakhir mereka meninggalkan salat maka Allah akan azab mereka Allah ancam dengan azab mereka bahkan sebagian ulama mengkafirkan orang yang meninggalkan salat karena pembeda antara mukmin dengan kafir adalah salah. Walladzi la yuaddi zakat, demikian pula yang tidak menunaikan zakat. Maka mereka yamutah fi arasatil qiyamah buqa'a qarqar tamurru alaihi al-ibil. Maka akan dikarungkan kepadanya dengan apa yang dia tidak zakatkan. Ke Di samping dia tersiksa juga dia dipermalukan di hadapan seluruh manusia. Ya. Itu orang yang bakhil, yang nggak mengeluarkan zakatnya. Idza kana sahibu ibil tata tata'ahu bi afafiha wa ta'udduhu bi anyabiha. Kalau dia ternyata tidak mengeluarkan zakatnya dalam bentuk ternak unta, maka untanya nanti akan menyiksa dia, menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya. Wa idza kana baqaran kalau sapi juga demikian akan ditanduk dengan tanduk-tanduknya. Wa idza kana ghanaman demikian pula kalau kambing maka akan ditanduk oleh kambing-kambingnya. Wa tatau bi adlafiha fi yaumin kana miqdaru 50 al sana dan terus demikian di hari yang panjangnya 50 ribu tahun satu harinya 50 ribu tahun يقول هذا أهل السنة المعتدلون الواعظ لكتاب لكتاب الله والمؤمنون به ini ucapan para ulama ahli sunnah yang tengah-tengah, yang paling adil, yang paling berpegang dengan kitabullah dan juga orang-orang beriman yang hakal iman wal mu'minuna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal amiluna biha dan juga orang-orang beriman yang berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Yang mengamalkan sunnah-sunnah. Yaquluna hada. Semua mereka berkata seperti ini. Bahwa orang yang berbuat dosa-dosa terancam dengan azab. Insya'a azabahu wa insya'a Allah Perhatikan bahasanya. Bukan orang yang berdosa pasti diazab. Bukan. Hati-hati jangan salah bahasa. Orang yang berdosa terancam dengan azab. Berbeda. Kalau azab berarti pasti dia azab. Padahal belum tentu. Maka kita katakan terancam dengan azab. Wa in uzzir, kalaupun azab, la yuqallad fiha. Nggak akan kekal di dalamnya. Berbicara, mengucapkan prinsip-prinsip akidah sunnah harus dengan kalimat yang pas. Jangan sampai salah ucap Pendosa-pendosa menurut ahli sunnah adalah terancam dengan azab. Wa in udzibu kalaupun mereka diazab, mereka tidak kekal dalam neraka selama masih memiliki iman walaupun sebiji darah. Tidak akan kekal dalam Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah akan mengampuni yang duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Berarti yang selain syirik masih mungkin diampuni oleh Allah. Walaupun zina, naam, walaupun membunuh, naam, walaupun walaupun walaupun syirik atau bukan syirik, bukan syirik mungkin diampuni. Karena Allah menyatakan wa yaghfir. Maduna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni kalau Allah mau yang selain syirik atau yang bersama syirik adalah kekafiran, kekafiran. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, Berarti dengan kalimat lima yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha bagi siapa yang dikehendaki, berarti para pendosa-pendosa tahtal nasyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Orang-orang yang berbuat dosa di bawah kehendak Allah. Kalau Allah inginkan Allah adab dia, kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia. Berarti mereka terancam dengan azab. Ada pun dia atau tidak ada kembalinya kepada masyiatullah. Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Rabi Hafizahullah, "Inna ahlil ma'asi tahta masyiatillah." In syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a 'afa 'anhum. Wa man yu'adzibuhum يدخل النار وفي عصاة يوم القيامة يعذبون كما هو حال تارك الزكاة maka kata beliau ahli maksiat pelaku-pelaku maksiat di bawah kehendak Allah kalau Allah kehendaki Allah adab dia kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia kalaupun Allah kehendaki mereka untuk diadab Allah masukkan dia dalam neraka dan dia tersiksa ketika di mahsyar di arasatul qiyamah yu'adzabun tetapi mereka tidak kekal di dalamnya. Yaqulullahu fil murabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang memakan riba. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhattabu syaitan min al mas. Yatakhabbathu syaitan min al mas. Sesungguhnya mereka-mereka yang memakan riba tidak akan bangkit nanti yaumul qiyamah kecuali dibangkitkan seperti orang yang kesurupan. Seperti orang yang dimas dirasuki syaitan, disentuh dengan syaitan. Ini seperti orang yang kesurupan. Ini cukup sebagai adab dari awal ketika dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar sudah tersiksa. Sudah yatakhabbatuhu syaitanu minal mas sudah kesurupan, sudah aneh dia, sudah tersiksa. Belum hisab. Belum masuk dalam neraka, sudah tersiksa. Bahkan di kuburnya sudah terancam dengan agar kubur. Kau muslimin yang saya hormati, ini namanya ancaman dari Allah Taala. Siapa yang memakan riba maka akan begini dan begitu. Dan Nabi menyatakan la'an Allah akilur riba La'anallahu riba wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang mencatatnya dan dua saksi. <coughs> Dalam riwayat akila riba wa mukilahu. Orang yang makan riba dan yang memberi makan riba dan pencatatnya dan dua saksinya semuanya dilaknat. Diancam dengan laknat. Dan juga disebutkan dalam ayat lain tentang mereka fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih kalau tidak mau berhenti maka aku umumkan perang kata Allah umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya pada mereka ini keras sekali ancaman-ancamannya tetapi apakah ada para ulama yang menyatakan orang yang rentenir itu kafir? Alhamdulillah para imam imam ahli sunnah sepakat ijma mereka tidak kafir Ancamannya keras sekali nah, karena itu memang dosa besar, dosa yang mengerikan. Hakama alaihim bil kufur walakin hadal kufur lil mustahillin. Allah mengancam dengan kekufuran tetapi kekufuran itu akan kena pada yang mereka-mereka yang benar-benar ingkar dan kafir kepada masalah haramnya riba. Tidak kepada seluruh pemakan riba. Barakallahu fiikum. Ini yang namanya wa'id, ancaman-ancaman. Dan ini ada bab tersendiri dibahas oleh para ulama tentang ancaman-ancaman. Ancaman berbeda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Bedakan dengan ancaman. Kalau ancaman belum tentu. Sebab kalau ancaman itu diurungkan, itu adalah sifat baik memaafkan, memaklumi, mengampuni. Itu sifat bagus baik bagi Allah taala. Sifat yang mulia bagi Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah Tawwab Rahim. Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Afuun ghafur. Itu sifat Allah. Sudah mengancam akan begini, akan begini. Kemudian Allah melihat kebaikan-kebaikannya, amal solehnya, keimanannya. Kemudian memaafkan. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Dan itu bukan menyelisihi janji. Kesalahan khawarij dan mu'tazilah menganggap ayat-ayat ancaman ini sebagai janji. Kata mereka, Allah sudah berjanji akan mengadab mereka. Maka harus diadab. Kalau tidak diadab berarti Allah ingkar janji. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Berarti orang yang berdosa, yang makan riba, yang ini, yang itu, mereka kekal dalam neraka sebagaimana ancaman Allah SWT. Ini salah besar. Salah satu perkara saja menjadi sesat jauh keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Termasuk Mu'tazilah, termasuk Khawarij di dalamnya. Menganggap bahwa apa yang diancamkan oleh Allah sama dengan janji. Ancaman itu seperti janji, harus secepat, Maka akan bingung nantinya. Membunuh bukan syirik. Allah menyatakan akan mengampuni yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Tetapi barakallahu fikum Allah mengancamnya keras sekali dalam Al-Quran. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan Allah murka kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Berarti orang membunuh kekal dalam neraka. Mulai Khawarij dengan Mu'tazilah berarti kalau kekal dalam neraka kafir dong. Kata Khawarij. Kata Mu'tazilah, ya kafir sih bukan, tapi kekal dalam neraka. Nah, terus mereka bukan kafir lantas mukmin. Bukan pula, bukan mukmin, bukan kafir. Punya manzilah baina manzilatain. Ada duduk kedudukan di antara dua kedudukan yang bukan mukmin, bukan kafir, tetapi kekal dalam neraka. karena gara ayat-ayat ancaman. Padahal jawabannya sangat mudah sekali dari para ulama. Asal kita mau tanya kepada para imam-imam. Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Imam Abu Uthman As-Sabuni, Imam Al-Barbahari. Kalau tanya pada mereka, sangat jelas jawabannya. Bahwasanya itu ancaman. Imma, kalau ancaman imma terwujud, wah imma tidak terwujud terserah Allah SWT. Berarti mereka mungkin, mungkin kalau sudah sampai tingkatan juhud, bisa jadi kafir. Walaupun Allah melarang membunuh saya mau membunuh, mau apa? Gak peduli saya dengan larangan Allah. Kafir dia. Kekal dalam neraka. Dia membunuh, tapi kekal dalam neraka. Limana? Karena ada juhud, ada penentangan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, ada kesyirikan dalam hatinya. Dan Allah wujudkan ancamannya. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya dan Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Allah taufiq wa'afiyah. ورسول الهداية ورحمة سبحانك اللهم وبحمدك لا والسلام عليكم الله وبركاته